Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini hari Kamis tanggal 21 Rajab 1429 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Juli 2008. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yaitu syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang mana kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ditulis oleh seorang ulama besar Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Yang terakhir sampai di mana kita? Poin 69 ya tentang sholat di belakang seorang muslim dan menyolati jenazah seorang muslim selama dia tidak kafir. Dan insya Allah pagi hari ini kita melanjutkan poin yang nomor ke 70 Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا Dan kami tidak memastikan seorang pun dari mereka sebagai ahli surga dan tidak pula sebagai ahli neraka. Wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaqin. Dan kita tidak menuduh mereka dengan kekafiran, tidak pula dengan kesyirikan, tidak pula dengan kemunafikan. Malam yadhhar minhum syai'un min dalik. Selama tidak tampak dari mereka sesuatu dari hal tersebut wa nadharu sarairahum ila Allah taala dan kami serahkan rahasia-rahasia mereka, apa yang ada dalam diri mereka kepada Allah taala. Ini penting termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah yang prinsip ahli sunnah wal jamaah itu selalu mengikuti Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus soleh dan hati mereka adalah hati yang paling baik yang paling bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, beliau pertama-tama mengatakan wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naron. Kita tidak memastikan salah seorang daripada kaum muslimin bahwa dia adalah sebagai ahli syurga dan tidak pula dia sebagai ahli neraka. Memastikan ya memastikan orang Islam sebagai ahli surga dan sebagai ahli neraka. Adapun kalau kalau orang kafir ya pasti kita harus memastikan dia adalah ahli neraka. Ini orang Islam. Karena kita tidak tahu orang itu baiknya seperti apapun, kita tidak tahu akhir umurnya. Yang jadi masalah itu adalah akhir umurnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai dengan penutupnya terakhirnya jadi orang sebaik apapun, setakwa apapun, kita tidak memastikan bahwa dia adalah ahli syurga Orang seburuk apapun, sejahat apapun, ahli maksiat seperti apa saja, kita tidak memastikan dia adalah ahli neraka. Ini sikap kepada setiap muslim karena kita tidak tahu umurnya ditutup dengan apa, husnul khatimah atau suul khatimah, wallahu a'lam. Jadi ini kita menfonis seseorang ya. Adapun secara umum secara umum maka orang-orang beriman diharapkan mereka adalah ahli surga. Kalau orang kafir pasti ahli neraka. Kecuali orang-orang yang mereka memang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah ahli surga atau bahwa dia adalah ahli neraka. Sebagaimana yang paling terkenal yaitu al Ashraf al-mubasysyarun bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Wah ini penting ini. Siapa lah Deden, siapa aja 10 sahabat itu. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Empat khalifah ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Orang enam. Siapa yang Deden namanya? Antum Deden? Antum dadan. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf. Talha bin Ubaidillah. Kurang dua. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Kurang satu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ini harus dihafal ya. Gampang kan menghafal nama 10 orang? Gampang. Sekarang aja kalau ada piala Europe, piala Eropa, piala dunia, insya Allah orang-orang itu apal hampir semua pemain sepak bola. Dari klub ini, klub apa namanya? Setan Merah. Siapa Setan Merah itu? Sama? Manchester United. Apalagi Setan Putih ada enggak? Itu apa? Seluruhnya apa? Cadangannya apa? Pemain inti main cadangan apa? Nah ini masa 10 ahli surga enggak apal kita. Begitu. Sebenarnya cara menghafalnya itu gampang ya. Yang pertama-tama empat khalifah pasti kita hafal semuanya tinggal enam dan enam itu disusun dalam sebuah bait syair. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibn Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Enam. Sa'idun Sa'id bin Zaid wa Sa'dun Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Aufin Abdurrahman bin Auf wa Talha dan Talha wa Amir Fihrin Abu Ubaidah Amir Ibnu Jarrah wa Zubairul al-Mumaddahu Az-Zubair Ibnu al-Awwam 10 ahli surga dan mereka itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nah, kenapa ada orang tanya, kenapa kok cuma 10 sahabat yang ahli surga. Padahal kan masih banyak yang lainnya kan ahli surga. Kenapa kok dibatasi 10? Kita tidak membatasi 10, banyak. Cuman 10 ini oleh Rasulullah disebutkan dalam satu hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Sa'id bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyra fil jannah." 10 orang dia berada di dalam surga. Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah. Umar di surga. Wa Uthman, Uthman juga. Ali juga. Wa Zubair, Az-Zubair juga. Zubair Ibn Al-Awwam. Wa Talha, Talha juga. Talha bin Ubaidillah. Wa Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Auf juga ahli syurga wa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah namanya Amir al Jarrah. Abu Ubaidah namanya Amir al Jarrah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli syurga. Berapa itu? Berapa? Sembilan ya. Kemudian fa'adda haula'i tis'a Rasulullah menyebutkan sembilan orang itu wasakata anil ashir dan Rasulullah mendiamkan yang ke-10 tidak disebutkan. Faqala qaum lalu kaum berkata, "Nanshudukallah ya Abal A'war manil 'ashir." Ya. Jadi yang mengatakan yang mendiamkan 10 ini perawinya. Rasulullah menyebutkan 10-nya, cuman perawinya tidak menyebutkan yang 10. Yang disebutkan 9, yang ke-10 ditahan oleh dia. Lalu orang-orang tanya, "Wahai Abul A'war, Abul A'war ini adalah Sa'id bin Zaid kuniahnya Abul Awad. Siapa yang ke-10? Kok enggak kamu sebutkan? Kok cuman kamu sebutkan 9? Qala nasyattumuni billah, kamu telah minta kepadaku dengan nama Allah, maka saya harus jawab. Abul Awar fil jannah, yaitu Abul Awar fil jannah. Abul Awar huwa Sa'id bin Zaid. Maksudnya adalah beliau sendiri. Beliau tidak menyebut dirinya, beliau sungkan. Dianggap nanti menampak-nampakkan dirinya. Tapi karena diminta dengan nama Allah, akhirnya beliau menyebutkan yang ke-10 adalah beliau sendiri, Sa'id bin Zaid. Nah, kalau ada riwayat seperti ini, maka kita perlu mengkaji biografi 10 sahabat ini. Berarti mereka mempunyai keistimewaan. Perlu dikaji biografinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain-lainnya. Luar biasa itu indah-indah, indah sekali sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahli syurga. Ada juga yang lain-lainnya ya selain sepuluh. Sekarang ini ada hiasan-hiasan dinding yang perlu dipajang di rumah untuk menggantikan hiasan-hiasan yang yang kurang ada faedahnya. Hiasan dinding yang berfaedah. Hiasan dinding tentang nama-nama sahabat sepuluh sahabat ahli syurga. Kan ada kan itu? Nah, itu bagus. Dibeli, kasih figura, dipajang di rumah hiasan sekaligus juga pelajaran. Ya, dapat ilmu. Kemudian juga tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabi secara ringkas ada. Istri-istri Nabi juga ada. Kemudian peperangan-peperangan Nabi. Nah, itu penting. Di rumah kita. Dipajang. Di samping hiasan dinding juga untuk pelajaran. Untuk kita, anak-anak, dan tamu-tamu serta yang lainnya. Kemudian ada lagi selain sepuluh itu di antaranya sahabat Thabit bin Qais bin Syammas al Anfari. Thabit bin Qais bin Syammas al Anfari. Ya. Kemudian ada lagi satu orang sahabat dari Ansor yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia adalah ahli syurga. Rasulullah di depan sahabat, Rasulullah mengatakan, "Ya dukhulu alaikum rajulun min ahli jannah." Akan datang kepadamu seorang yang dia termasuk ahli syurga. Lalu orang itu yang lewat. Kemudian akhirnya orang itu lewat ya, masuk, dia membersihkan sisa-sisa air wuduk yang ada di jenggotnya. Bersihkan, Kemudian dia masuk ke dalam masjid, dia duduk di halaqah. Hari kedua Rasulullah juga mengatakan begitu, akan masuk sebentar lagi ahli surga. Hari ketiga Rasulullah juga mengatakan begitu, akan masuk kepadamu ahli surga. Subhanallah. Orang itu tiga hari berturut-turut dinyatakan sebagai ahli surga. Sebenarnya satu kali saja cukup, tapi ini adalah penekanan penekanan supaya sahabat semakin penasaran. Orang ini punya amalan apa ini? Kok hebat sekali. Akhirnya ada seorang sahabat yang benar-benar ingin tahu orang ini punya amalan apa. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Aus radhiyallahu taala anhuma. Beliau datang ke rumahnya orang ini dan beliau berpura-pura seakan-akan ada masalah dengan keluarganya supaya diizinkan nginap di rumahnya orang ini dan tamu mempunyai hak untuk menginap tiga hari. Dipersilahkan oleh orang ini. Sebenarnya tujuannya hanya ingin tahu orang ini punya amalan apa. Ternyata dilihat ibadahnya biasa. Ibadahnya biasa, biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja, yang sunnah biasa-biasa saja. Bahkan malam kalau dia terjaga, zikir tidur lagi, menjelang subuh baru bangun. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga Setelah habis haknya dia sebagai tamu Maka mau tidak mau dia harus permisi pulang Lalu beliau berterus terang Sebenarnya saya tidak ada masalah apa-apa dengan keluarga saya Saya sengaja kepingin nginap di rumah anda Karena Rasulullah SAW itu mengatakan tiga hari berturut-turut Bahwa anda ini adalah ahli syurga Saya lihat amalan anda biasa-biasa apa kira-kira amalan anda yang paling hebat itu? Orang itu bilang, ya tidak ada. Ma huwa illa ma ra'aita. Ya tidak ada amalan apa-apa selain yang kamu lihat itu saja. Ya, itu aja, tidak ada lagi. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As pergi. Lalu dipanggil lagi. Oleh orang dipanggil. Orang itu ingat sesuatu lalu mengatakan, illa annani la ajidu fi qalbi ghillan ala muslim. Hanya saja saya tidak mendapatkan di hati saya perasaan ghil, benci, permusuhan kepada seorang muslim. Tidak ada benci, tidak ada permusuhan, tidak ada hasad, iri dan yang lainnya. Jadi hatinya bersih. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Hadza alladzi la nutiquhu." Ya ini. Yang kami tidak bisa itu ya ini. Kalau hanya sholat, hanya puasa, gampang semua orang bisa. Masalah hati ini yang tidak bisa. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Hadis yang sangat masyhur. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fila rahimahumullah tentang menjaga hati. Kebencian, niat-niat jelek itu perlu dibersihkan. Kita punya niat jelek seperti apapun, ya, cepat atau lambat oleh Allah pasti akan ditampakkan. Pasti Orang yang di hatinya ada niat-niat buruk, niat-niat jelek, berarti dia telah gagal sebelum melangkah. Gagal sebelum melangkah. Karena Allah tahu. Seperti iblis, iblis itu kan mula-mula di kalangannya malaikat. Iblis itu mula-mula mulia, terhormat. Tapi dia menyimpan keburukan. Menyimpan keburukan, menyimpan kesombongan. Menyimpan kesombongan. Dan oleh Allah akhirnya ditampakkan juga Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, mulailah tampak kesombongannya. iblis. Gagal akhirnya dia. Demikian. Jadi ini penting. Kemudian ada lagi sahabat yang lainnya, di antaranya sahabat yang paling terkenal Ukasyah bin Mihsan yang hadisnya sangat panjang itu yang disebutkan di dalam kitab Kitab Tauhid, hadis yang sangat agung. Kalau dibaca hadis itu penting ya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan wan nabiyya fan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat wa fi riwayat ar-ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad ya ditampakkan kepadaku umat-umat saya aku melihat ada nabi yang datang umatnya kurang dari 10. Ada nabi yang datang umatnya cuma satu dan dua. Ada nabi yang datang tidak punya umat. Atau sebelumnya ini ada sambungannya ya. Ada sambungannya sebelumnya. Itu ceritanya ada seorang yang bernama Husain bin Abdurrahman. Saya bacakan ya pentingnya di kitab tauhid ini. Husain bin Abdurrahman. Beliau ketika itu berada di tempatnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, "Ayyukum ra'al kaukabal ladzin qaddal barihah?" Siapa di antara kamu yang tadi malam melihat bintang jatuh? Jadi tadi malam itu ada bintang yang jatuh. Siapa yang lihat? Ada yang lihat enggak? Lalu Hussein bin Abdurrahman mengatakan, "Ana, aku lihat." Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Saya tadi malam tidak sedang dalam salat. Hanya saja saya disengat oleh kala jengking. Wah, ini kak, eh, kata-kata ini kayaknya biasa. Ternyata di dalamnya mengandung mengandung pelajaran yang sangat mendalam. Para ulama mengatakan kata-kata Husain bin Abdurrahman ini menunjukkan bahwa para salafus saleh itu sangat menjaga keikhlasan. Dan mereka tidak ingin dipuji oleh suatu amalan yang mereka tidak mengerjakannya. Kan di sini Husain bin Abdurrahman mengatakan bahwa dia lihat ada bintang yang jatuh. Malam-malam melihat bintang yang jatuh. Itu mungkin orang menyangka bahwa beliau malam itu sedang tahajud. Berarti tadi malam nggak tidur orang ini hebat. Berarti tadi malam orang ini sedang tahajud. Sehingga ketika ada bintang jatuh, orang ini tahu. Oleh beliau langsung dibantah. Saya tadi malam itu lihat bintang jatuh bukan karena saya bangun untuk sholat tahajud, bukan. Jangan menyangka gitu. Saya bangun karena memang saya tadi malam tidak bisa tidur. Saya disengat oleh kala jengking. Saya sakit tadi malam itu, tidak bisa tidur. Ini masya Allah ya. Jadi para salafus saleh benar-benar sangat menjaga keikhlasan. Jangan sampai mereka itu disangka melakukan suatu amalan yang mereka tidak melakukannya. Allahu akbar. Demikian pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ada sebuah kisah yang menarik. Kisah ini langsung terjadi kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan saya mendengarkan sendiri kasetnya Ketika itu beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala diundang di salah satu negara Arab untuk suatu acara. Kemudian pembawa acaranya sebelum mempersilakan Syekh Albani tampil dipuji-puji dulu. Kan biasa gitu kan? Syekh Albani itu begini, begini, puji-puji luar biasa. Lalu beliau tampil. Ketika beliau tampil baru ngomong beliau nangis. Nangis karena beliau merasa tidak layak dipuji dengan pujian seperti itu. Kemudian beliau mengatakan saya hanya bisa berdoa dengan sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yaitu Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tiga doanya. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulu. Ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik dari apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah hamba terhadap apa yang mereka tidak mengetahui tentang diri hamba. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah hamba ya Allah lebih baik dari apa yang mereka sangka terhadap hamba. Masya Allah ini doa yang benar-benar atau nufus Benar-benar orang ini membersihkan jiwanya Ngoreksi dirinya Bukan merasa suci Tapi selalu muhasabah Ya Allah mudah-mudahan saya lebih baik dari yang mereka katakan Ya Allah ampunilah keburukan-keburukan saya Yang mereka tidak tahu Ya Allah jadikanlah saya lebih baik Dari yang mereka sangka terhadap diri saya Kemudian setelah Hussein bin Imran mengatakan bahwa beliau tidak sedang dalam sholat tapi di sengat kala jengking, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, "Fama sonata?" Apa yang kamu lakukan untuk mengobati sengatan kala jengking itu? Qalar itu, aku minta diruqyah, minta diruqyah. Minta diruqyah. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya lagi, "Fama hamalaka ala dzalik?" Kamu minta dirukyah itu punya dalil lah kamu. Apa dalilmu? Kok kamu sampai berani minta dirukyah? Ini juga menunjukkan betapa dalamnya ilmu salafus soleh. Jadi salafus soleh tidak berani mengatakan sesuatu, tidak berani melakukan sesuatu kecuali atas dasar ilmu. Mana dalilnya dulu? Ini ditanya, kamu berani-berani merukyah, minta dirukyah itu dalilnya apa? Ternyata Hussein bin Imran punya dalil yang menjadikan beliau berani untuk minta diruqyah. Ya, di sinilah pentingnya al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Apa dalilnya? Haditsun haddatsana Sya'bi. Saya punya dalil sebuah hadis yang kami diberitahu hadis itu oleh Asy-Sya'bi. Wa ma haddatsakum? Apa yang diberitahukan kepadamu oleh Asy'abi daripada hadis tersebut. Qultu haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb yaitu asy meriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb annahu qala bahwasanya beliau berkata la ruqyah illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab daripada ruqyah ketika orang kena ain, kena mata yang jahat atau kena humah, sengatan kala jengking. Jadi Husain bin Imran punya dalil. Saya minta diruqyah karena ada hadis ini diriwayatkan melalui jalan buraida bin Al-Husaib bahwa rukyah itu paling mujarab untuk mengobati orang yang kena ain, pandangan mata yang jahat, yang iri dengki atau disengat karena dengki. Lalu Sa'id bin Jubair memberikan komentar lagi, qad ahsana manintaha ilama ma sami. Sungguh baik orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar saja. Said bin Jubair mengatakan kamu bagus. Berarti kamu hanya mengamalkan yang kamu ketahui saja dan kamu tidak mengamalkan yang tidak kamu ketahui. Ini berarti kamu pintar. Masya Allah ya. Jadi salafus soalnya itu benar-benar terikat oleh dalil. Kalau kamu tahu amalkan, tidak tahu jangan. Cukuplah yang kamu amalkan yang kamu tahu saja, Tidak tersesat. Ya. Kemudian setelah itu Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala beliau mengatakan lagi bahwa beliau dapat hadis yang ternyata berbeda dengan hadis ini. Kata Sa'id bin Jubair, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akan tetapi Ibnu Abbas pernah memberitahukan kepada kami sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadisnya yang tadi itu ya ditampakkan kepada Rasulullah umat-umat lalu ada nabi yang datang umatnya kurang dari 10 ada lagi nabi yang datang umatnya satu dan dua ada lagi nabi yang datang tidak punya umat sama sekali di sini juga ada faedah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah bahwa kesuksesan dalam dakwah tidak diukur dengan banyaknya pengikut Kesuksesan dalam dakwah itu dinilai dari usaha seorang dai yang maksimal. Usaha maksimal mentok berarti dia sudah sukses. Hasil itu urusannya Allah. Bukan dari banyaknya pengikut, bukan dari sekolahan yang mewah, pondok pesantren atau yang lain bukan. Dari usaha maksimalnya dia. Kemudian setelah itu idrufi ali sawadun azim. Fadonantu annahum ummati faqilali li hadza Musa wa qaumuh. Lalu ditampakkan kepadaku umat yang banyak. Aku menyangka mereka adalah umatku. Ternyata dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ini juga ada dalil bahwasanya Nabi Musa termasuk yang punya umat banyak. Nabi Musa diantara nabi yang punya umat banyak Bani Israel. Fanadartu fa idza sawadun 'adzim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'hum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Kemudian aku melihat lagi kelompok yang lebih banyak. Lalu dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70 ribu. Ini yang riwayat Bukhari Muslim ya. Ada lagi riwayat-riwayat yang lainnya bahwa Rasulullah minta tambah. Fastazat turabi fazadani ma'a alfin sab'una alfan. Aku minta tambah kepada Tuhanku lalu ditambah. Bersama-sama seribu orang ada tujuh puluh ribu. Bersama seribu orang ada tujuh puluh ribu. Berarti di sini tujuh puluh ribu dikali tujuh puluh ditambah tujuh puluh ribu hampir 5 juta. Dalam riwayat yang lainnya, fazadani ma'a kulli wahidin sab'una alfan. Lalu ditambah untukku bersama-sama satu orang itu ada 70 ribu. Berarti 70 ribu dikali 70 ribu ditambah 70 ribu. Banyak sekali. Alhamdulillah. Tapi yang di Bukhari cuma 70 ribu saja. Tanpa hisap, tanpa adab, langsung masuk syurga. Karena orang dihisap itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, dihisab sama dengan diadab. Sebagaimana firman Allah ya tentang orang yang fahasabnahu hisaban fasawfa yuhasabu fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang mudah. dihisap yang mudah. Ditampakkan saja amalannya. Karena kalau orang diperhitungkan dihisap itu diadab. Menukisal hisab faqad udzib. Orang yang benar-benar dihisab berarti dia diadab. Hisab. Di antaranya hisab itu ada empat perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fi afna wa an shababihi fi abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi anfaqah wa an ilmihi madza amila bih. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba hari kiamat sehingga dia akan ditanya beberapa perkara. Yang pertama-tama dia ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa umurnya? Umur kita ditanya ya. Mari kita perbaiki sisa-sisa umur ini. Sekarang banyak orang mati mendadak. Karena di antara tanda kiamat itu adalah al-mautu faj'ah, orang mati mendadak. Kemarin ada tetangga saya mati mendadak, tapi alhamdulillah masya Allah Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Beliau seorang ibu, usianya ya yes, antara 50 sampai 60. Beliau aktif ikut pengajian. Termasuk hari Selasa kemarin ikut pengajian saya, pengajian ibu-ibu. Majelis Ta'lim dan Dakwah Husnul Khotimah di Gedung Fatimah jam 4 sampai jam 5. Aktif beliau ikut pengajian itu. Kemudian setelah pengajian beliau pulang. Beliau pulang. Sehat walafiat, tidak sakit, tidak apa-apa. Malam itu rencananya mau pergi ke Bali, ke Pulau Bali. Di sana banyak familinya. Ada salah seorang familinya yang sakit. Beliau mau ke Bali untuk menjenguk orang sakit. Sudah, sudah nyewa apa namanya? Sudah nyewa travel. Nyewa travel. Berangkat ya Pak Dalisha. Beliau seperti biasa sholat isya dengan tenang di rumahnya. Sholat isya. Setelah sholat isya kok rasanya dadanya agak agak tidak enak, ya, agak tidak enak dadanya. Lalu beliau berbaring sebentar dan ternyata tidur untuk selama lamanya. Artinya meninggal dunia, meninggalkan dunia untuk selama lamanya. Beliau masuk ke alam barzah, meninggal dunia. Ya orang-orang kaget semuanya, masya Allah luar biasa. Dan orangnya memang dikenal sebagai orang yang baik rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Mati mendadak. Ditanya tentang umurnya, umur kita untuk apa? Ditanya tentang masa mudanya, masa mudamu untuk apa? Kamu muda, kamu kuat buat apa? Buat maksiat atau buat taat? Masa muda ditanya. Yang ketiga ditanya tentang harta kita, dari mana kamu dapat, kemana keluarnya? Apakah dapatnya dengan cara halal atau dengan cara haram? Kemudian setelah dapat keluarnya kemana? Allah keluar atau tidak? Yang keempat, ditanya tentang ilmunya. Kamu belajar ilmumu, kamu amalkan atau tidak. Hisab ya ikhwan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka, penghuni surga kebanyakan adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin, penghuni surga. Kenapa? Orang miskin yang soleh maksudnya. Karena orang miskin nggak ada yang dihisab. Hisapnya ringan, nggak ada yang dihisap, masuk surga dulu. Bahkan orang-orang fakir masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya dengan setengah hari. Setengah hari. Setengah hari itu berapa jam? Setengah hari itu adalah 500 tahun. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Orang miskin dulu masuk. 500 tahun kemudian baru orang kaya. Karena tertahan oleh hisap. Iya. Satu rupiah dihisap. Bagaimana pula dengan satu miliar? dihisap, diperinci dari mana ini arahnya ini. Ya, diaudit. Ya. Semuanya. Subhanallah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Lalu para sahabat mengadakan diskusi di antara mereka fakhadun nasu sufi ulaik. Sahabat diskusi di antara mereka tentang siapa 70 ribu masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Faqala ba'dhum fala'allahumul ladzina sahifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, oh mungkin mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Bahkan mengatakan, oh mungkin mereka itu yang lahir sudah langsung Islam, tidak pernah syirik sama sekali. Wadakaru asya dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Nah, di sini juga ada dalil dialog, diskusi, tidak apa-apa. Walaupun kita tidak tahu ilmunya, tidak apa-apa. Berusaha mencari ilmunya dengan catatan kalau diberitahu yang benar dengan dalil maka diterima. Di sini kan mereka dialog, diskusi kan tanpa tanpa dasar. Mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, tapi tidak memastikan. Tidak memastikan ya. Setelah itu Rasulullah SAW keluar kepada mereka dan mereka memberitahu Rasulullah SAW tentang hasil diskusi itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dirukyah Nah, ini intinya di sini. Jadi kalau tadi Husain bin Abdurrahman punya dalil boleh rukyah di sini lagi tidak boleh minta di Rukyah Ruqyah boleh, minta di ruqyah tidak boleh. Makruh karena ada keterikatan dengan orang lain dan tawakalnya kurang. Walayak tahun dan mereka tidak minta dikai. Dikai pengobatan dengan besi panas ya. Ini pengobatan yang efektif tapi oleh Rasulullah dilarang. Dalam Bukhari bila mengatakan asyifa fi pengobatan ada dalam tiga hal. Ya. Syarbatu asal, minum madu wasyartatu mihjam bekam wal kai dan kai ini wa anha ummati anil kai dan aku melarang umatku dari kai karena dilukai tubuhnya dilukai ini di Indonesia nggak ada sebenarnya kai ini ya kalau di orang Arab biasa kai ini sampai sekarang masih banyak yang mempraktekkan saya punya seorang teman ngaji di Syekh Utsaimin beliau mantan tentara usianya sekitar 50 tahun beliau kalau ada apa-apa sedikit nggak enak badannya dikai langsung besi dipanaskan, dinyos di bagian belakang tubuhnya. Sampai-sampai beliau mengatakan tidak ada tempat lagi untuk kai. Nah, full. Dan secara medis juga terbukti mungkin itu ya. Itu mungkin supaya uratnya kaget barangkali ya. Sehingga langsung sembuh penyakitnya. Berarti itu barangkali. Wala yatatayarun, mereka juga tidak tatoyur, tidak merasa pesimis. Pesimis lihat orang, wah jangan-jangan ada begini dengar sesuatu, jangan-jangan begini, oh tidak ada. Jalan terus, tawakal. Kita baca doanya, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Jalan terus. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka tawakal kepada Allah. Tawakal ini penting ya ikhwan. Wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang kalau tanpa tawakal hidupnya akan susah. Menyerahkan kehidupan kepada selain Allah, kita akan gagal dan kecewa menyerahkan segala-galanya kepada Allah tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Paling enak dicukupi oleh Allah, bergantung kepada sesuatu, kepada zat yang paling kuat, paling hebat, paling segala-galanya. Kemudian setelah itu sahabat Syah bin Mihsan berdiri dan mengatakan, Allah, an yaj'alani minhum ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah supaya saya termasuk dari golongan mereka." Di sini ada faedah minta didoakan orang soleh itu boleh. Minta didoakan orang soleh. Karena dengan harapan dia itu dekat dengan Allah, mudah-mudahan doanya lebih mustajab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Anta minhum." Ya, kamu termasuk mereka. Dalam riwayat yang lain beliau berdoa, "Allahumma ij'alhu minhum." Ya Allah, jadikan dia termasuk mereka. Karena memang Ukasyah ini luar biasa dan beliau gugur sebagai syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad. Beliau ikut peperangan-peperangan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi seorang yang berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Saya juga doakan, cepat termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, "Sabaqaka biha ukasya. Kamu telah kedahuluan ukasya. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberitahu bahwa orang ini tidak termasuk. Cuma Rasulullah tidak mau memberitahukan, kamu tidak termasuk. Nanti dia tersinggung. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakai kata-kata kiasan. Tidak terus terang, ya. Kamu telah kedahuluan oh kasha, ya kan? Tidak tersinggung. Daripada mengatakan kamu tidak masuk, wah tersinggung nanti dia. Jadi begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kita kuatkan ninggung orang, kita pakai kata-kata yang yang yang halus. Tapi pasti, jelas. Jangan sampai kata-katanya halus tapi malah menimbulkan orang salah persepsi. Jangan. Misalnya ada seorang ikhwan senang dengan akhwat. ya Lalu dia ingin menikahi akhwat itu. Cuman akhwatnya tidak suka, menolak. Maka menolak cara halus saja. Cara halus saja. Ya macam-macam caranya. Ya mungkin kita belum jodoh. Ya, halus kan? daripada saya tidak mau sama kamu. Nanti dia tersinggung. Nah, mudah-mudahan Allah menemukan jodoh kita masing-masing atau apalah cara-cara yang halus. Kemudian juga bisa jadi di sini Rasulullah SAW sengaja membatasi. <clears throat> Karena kalau orang yang dibilang iya, kamu masuk. Lalu ada lagi berdiri. Saya juga doakan ya Rasulullah. Iya, kamu masuk. Nanti berdiri semuanya. Yang 70 ribu habis di sana. Yang lainnya tidak kebagian. Ditutup pintunya rapat-rapat, tutup. Sudah kamu usaha masing-masing sendiri-sendiri. Subhanallah, ini hadis yang sangat agung. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian juga ada lagi sahabat yang lainnya. Sahabat Abdullah bin Salam, mantan Yahudi yang masuk Islam. Rasulullah mengatakan beliau adalah ahli syurga. Ahli syurga. Jadi kita tidak boleh menghukumi seseorang muslim sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka. Sebaik apapun orang itu atau sejahat apapun orang itu. Karena kita tidak tahu akhir umurnya. Adapun secara umum orang Islam yang memang masuk surga, orang kafir pasti masuk neraka. Kemudian juga, wah ini kata-kata juga yang penting. Wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifakin malam yadhar minhum syai'un min dalik. Kita tidak bisa bersaksi bahwa seorang muslim itu adalah kafir, bahwa dia adalah musyrik, bahwa dia adalah munafik selama semua itu tidak tampak nyata dari mereka. Ini sangat penting ya. Sampai-sampai Syekh Fauzan Al Fauzan mengatakan Al aslu fil muslimi al adala wa hadhihi qa'idatun 'azimah. Hukum asal seorang muslim adalah dia itu baik, adil, baik. Dan ini sebuah kaidah yang sangat agung. Jangan kita nuduh orang Islam sebagai orang kafir. Jangan nuduh orang Islam sebagai orang musyrik. Jangan nuduh orang Islam sebagai orang munafik selama tidak tampak dari mereka hal-hal seperti itu. Kalau toh seandainya tampak, maka menfonis, mentakyin kamu kafir, fulan kafir, fulan musyrik, fulan munafik, ini juga berat. Yang paling jelas adalah kita mengatakan fulan melakukan perbuatan yang menyebabkan kekafiran. Fulan melakukan perbuatan yang menyebabkan kesyirikan. Fulan melakukan perbuatan yang menyebabkan kemunafikan. Jangan fonis. Fonis ini berat ya ikhwan. Kita ini harus mengikuti ulama. Paling enak mengikuti ulama. Kita jarang mendengar dari ulama mereka menfonis seorang muslim sebagai kafir. Coba mana? Syekh bin Ba Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan para ulama yang lainnya yang muktabar. Tidak ada atau bahkan hampir tidak pernah kita mendengar mereka mengatakan fulan kafir. Sampai Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin pernah ditanya oleh seseorang tentang seseorang juga yang dia ini melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Ada seorang di Arab Saudi dia nulis-nulis kitab. Isinya sudah kekufuran, membolehkan minta-minta kepada orang mati, kepada orang soleh. Macam kekufuran isinya. Saya Uthaymin ketika ditanya tentang orang ini, apa kata beliau? Hada rajulun fi qalbihi marad. Hada rajulun qalbuhu marid. Ini orang yang di hatinya ada penyakit. Ini orang yang hatinya sakit. Tapi tidak vonis kafir, tidak vonis musyrik. Berbeda dengan dengan mereka-mereka yang terburu-buru, Ahdad, ahdad, anak-anak muda-muda, terburu-buru. Gampang mengkafirkan, menjatuhkan vonis kafir. Subhanallah, kita hati-hati daripada kelompok yang seperti itu. Gampang vonis. Bahkan ketika mereka dinasehati dengan penuh kesombongan mereka akan menentang. Kadang kalau mereka diberitahu, kamu jangan berpendapat gitu, kamu ikuti aja para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Mereka malah menjawab, mereka-mereka adalah para ulama yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah. Waduh, kayak gini. Kurang ajaran seperti ini. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dikatakan seperti itu. Mereka adalah para penjilat. Nah, kalau orang-orang model gini ya kita tidak bisa berharap banyak. Kita hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya. Ya dicari itu apa? Fonis ini berat ya ikhwan. Wa akhwatillah rahimakumullah. Menfonis orang kafir kalau ternyata orang itu tidak kafir, maka fonis kembali kembali kepada kepada si pengucap. Ya, ya kafir. Fakat ba'a biha ahaduhuma. Ada orang mengatakan, "Hei kafir." Maka sekarang kemana ini? Kalau memang orang itu kafir kena orang itu. Kalau orang itu enggak kafir kembali kepada si pengucap. Fonis. Ada dua orang ahli ibadah dan ahli maksiat. Ahli ibadah selalu nasihati ahli maksiat, benar. Ahli maksiat dia bermaksiat salah. Tapi ketika ahli ibadah menfonis wallahu wallahi la yaghfirullahu lak demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu. Maaf, fonis sudah. Allah murka. Lalu orang ahli ibadah ini amalnya dihapus semuanya oleh Allah, dimasuk ke neraka. Orang ahli maksiat oleh Allah malah diampuni dosa-dosanya gara-gara fonis. Jadi ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jangan sekali-kali menfonis orang Islam sebagai orang kafir. Fulan kafir, fulan musyrik, fulan munafik. Jangan. Selama hal itu tidak tampak dari mereka. Kita dilarang su'udun berprasangka buruk Seandainya pun seseorang muslim melakukan sesuatu yang menurut kita perbuatan kekufuran, kemusyrikan atau kemunafikan, jangan terburu-buru menfonis. Tanyakan ulama, ulama dan ulama. Jangan nanti anak-anak baru belajar berapa hari sudah langsung fonis-fonis. Tidak gampang. Karena ya itulah tidak gampang. Kemudian ada sebuah riwayat yang diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau saat itu naik ya Rasulullah saat itu naik di atas mimbar kemudian Rasulullah mengucapkan dengan suara yang lantang ya ma'syara man qad aslama wa walam yufdil iman fi ila qalbi hai sekalian orang-orang yang telah Islam dengan mulutnya dan iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dul muslimin, jangan kamu menyakiti orang-orang Islam. Wa Wala tu'ayyiruhum, jangan kamu melecehkan orang-orang Islam. Wa la tattabi'u auratihim, jangan kamu mencari-cari kejelekan orang Islam. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu. Karena sesungguhnya para siapa yang mencari-cari kejelekan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membongkar kejelekan-kejelekan orang tersebut yang mencari-cari kejelekan itu. Wa man Allahu auratahu yafdahuhu Allah walau fi jawfi rahlih. Dan orang yang telah dibongkar oleh Allah kejelekan-kejelekannya, aib-aibnya, maka Allah akan mencampakkannya walaupun dia di dalam rumahnya. Hati-hati. Jadi kalau kita menjelek-jelekan orang Islam, melecehkan orang Islam, membongkar aibnya, mencari-cari aibnya, hati-hati. Nanti Allah akan bongkar aib kita. Di tengah-tengah rumah pun kita terhinakan. Apalagi ulama ya. Jangan kita pernah melupakan kata-kata Ibnu Asakir yang sangat indah. I'lam rahimakallah anna luhumal ulama'i masmumah وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة ومن ذكر العلماء في التلفي فلاه الله في موت القلب قبل موت البدن أو كما قال Ketahuilah saudaraku semoga Allah merahmatimu bahwa daging ulama itu adalah beracun. Sudah menjadi kebiasaan Allah yang diketahui oleh semuanya bahwa Allah akan membongkar kejelekan-kejelekan orang-orang yang dia membongkar kejelekan para ulama dan orang-orang yang menyebutkan keburukan-keburukan ulama, maka dia akan diberi musibah oleh Allah. Musibahnya apa? Hatinya dijadikan mati oleh Allah sebelum matinya badannya. Subhanallah. Dan matinya hati lebih parah daripada matinya badan. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat yaitu sahabat Abdullah bin Umar pernah suatu ketika melihat Ka'bah. Ini sebagian mengatakan hadis, sebagian mengatakan ucapannya sahabat Abdullah bin Umar mauquf. Beliau mengatakan ma'a'dhamak wa a'dhamu hurmatak wal mu'min a'dhamu hurmatan 'indallahi minka. Wahai Ka'bah, alangkah agungnya kamu. Alangkah agungnya kehormatanmu. Dan mukmin kehormatannya di sisi Allah lebih agung dari kehormatanmu. Ya, kehormatan orang mukmin lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Maka dari itu seorang mukmin dibunuh ini lebih lebih lebih berat daripada daripada dunia seisinya hilang. La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Seorang muslim itu nyawanya mahal. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Orang mukmin itu adalah saudara semuanya. Tidak saling mendolimi dan yang lain-lainnya bahkan menutupi aibnya. Waman satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib seorang muslim maka Allah menutupi aibnya hari kiamat nanti. Dan silahkan nanti dibaca di rumah surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12 dan yang lainnya tentang sikap kepada seorang muslim. Jangan meremehkan, jangan menghina. Kemudian wala tajassasu apa wala tajassasu itu. Jangan memata-matai, mencari-cari kejelekan orang itu tidak boleh. Jadi orang itu dimata-matai mana jeleknya terus ya. Subhanallah. Ini adalah dosa besar. Kemudian juga wala tanabazu bil alqab. Jangan manggil-manggil dengan gelar-gelar yang jelek, kasih gelar ini, gelar itu, macam-macam gelar-gelaran. Itu jahiliyah semuanya. Ya, mungkin itu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab wanadaru nadaru sarairahum ilallah kita serahkan batinnya hatinya kepada Allah kita tidak bahas hatinya orang karena kita tidak mungkin tahu hatinya orang seorang muslim dihukumi luarnya luarnya baik alhamdulillah berarti baik tidak suudzon tidak prasangka buruk selama tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana ya mungkin itu dulu aja wallahu alam kalau ada yang mau ditanyakan tafadhol silakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kita tidak secara biasanya ya, kebanyakan tidak secara langsung memfonis bahwa dia itu kafir. Cuman biasanya memfonis bahwa dia itu misalkan uh, eh, bulan liberal atau bulan ahli bidah. Padahal dalam keyakinan kita bahwa liberal dan ahli bidah itu adalah tidak benar. Itu seperti apa? Ya. Jadi fulan liberal, fulan ahli bid'ah. Boleh apa tidak begitu kan? Iya. Kalau liberal itu lain lagi ya ceritanya ya. Karena memang ajaran liberal, ajaran sekuler, ajaran pluralisme dan semisalnya itu memang ajaran kafir semuanya. Ajaran kafir ya. Walaupun kita tidak serta-merta menfonis pelakunya sebagai orang kafir. Kalau kita mengatakan bulan ini mengikuti ajaran liberal. Kalau memang dia mengikuti ajaran liberal, ya boleh kita katakan begitu. Tidak apa-apa, boleh. Tapi kita tidak serta-merta menfonis fulan kafir ya, tidak. Jadi boleh itu. Adapun fulan ahli bid'ah, nah ini umum, seperti apa dulu? Karena saya khawatir nanti sama-sama temannya gara-gara beda pendapat lalu saling menuduh ahli bid'ah. Itu terlalu umum itu. Kalau liberal pasti pemikirannya liberal, ya memang fulan ini pemikirannya liberal ini. Hati-hati. Ya betul itu, boleh. Ya, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz yang dirahmati Allah Amin Bagaimana jika ada orang yang berdalih Kalau begitu kita boleh saja berbuat jahat Karena kita akan tidak tahu akhir hidup kita Siapa tahu husnul khotimah Bagaimana kita menyikapinya Jazakumullah khair ya, wa Tidak ya Jangan kita mengatakan begitu Kalau begitu kita boleh berbuat jahat. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan begitu, orang itu kalau sudah jahat, insya Allah sampai mati pun jahat. Secara umum ya, kita hukumnya secara umum seperti itu. Walaupun ada juga akhir umurnya dia obat, Tapi jangan spekulasi. Kalau orang dari awalnya baik, lahir batin baik, insya Allah sampai mati dia baik. Kecuali kalau orang baiknya luar saja, dalamnya jelek, nah biasanya akhir umurnya oleh Allah ditampakkan kejelekannya. <clears throat> Apalagi tobat itu tidak tidak gampang. Tobat itu tidak gampang. Coba sekarang ini perumpamaan ya contoh. Baju yang putih. Antum pakai baju putih sekarang. Lalu baju antum hari ini kena kotoran. Begitu kena kotoran antum cuci dengan pemutih. Bersih tidak baju itu? Bersih. Karena begitu kotor langsung dicuci, bersih. Tapi coba jangan dicuci. Hari ini kena kotor, jangan dicuci. Besok kena kotor, jangan dicuci. Cuci tahun depan saja. Dicuci aja tahun depan tanggal 24 Juli 2009. Cuci dengan pemutih. Bersih tidak baju itu? Bersih tidak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kotorannya sudah sudah nempel di sana, nggak bisa dibersihkan. Demikian pula orang berbuat dosa, sekarang berbuat dosa langsung sadar taubat, bersih. Tapi kalau dosanya ditumpuk-tumpuk, tumpuk-tumpuk terus, berat. Mau taubat itu berat, berat sekali. Karena setiap orang berbuat satu maksiat, maka ternoktah nukitat fihi nuktatun sauda, ternoktah di hatinya satu nokta hitam. Satu titik hitam. Maksiat lagi titik lagi, titik titik titik titik titik titik sampai hitam, sampai hatinya menjadi hati yang hitam, aswat, Hitam, dah hitam repot, mau dicuci ini repot. Bagaimana cara nyucinya? <clears throat> Dan ini diantara tipu daya setan. Setan selalu menipu. Ada seorang penyair mengatakan, "Wa may yaqul inni saghirun asbiru, tsumma Allah hina akburu." fa inna zaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughallaqun matmusu. Orang yang mengatakan saya masih muda, dipuas-puaskan dulu aja. Nanti kalau tua baru taubat. main ditipu oleh setan orang ini. Ditipu oleh setan. Karena pertama-tama, apakah dia bisa menjamin dia hidup sampai tua? Kan kita tidak menjamin kan? Umur kita berapa kita tidak tahu. Mungkin umur 40 kita sudah mati. Yang kedua, kita bisa menjamin umur kita panjang sampai 60 tahun misalnya. Apakah kita bisa taubat setelah lama dalam dosa? Jadi jangan ya. <clears throat> jangan begitu, jangan spekulasi dalam hidup. Ini spekulasi namanya ini, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah, ahabbaka allazi ahbabtani fi jika kita tidak boleh mengkafirkan orang lain, lalu bagaimana sikap kita kepada jil dan orang-orang yang melakukan kebitahan Ya. Kalau vonis kafir, orangnya dituduh fulan kafir, memang itu berat. Harus ada tawaf furus syurut, wantifaul mawani. Syaratnya penuh, tidak ada penghalangnya. Tapi kalau kita mengatakan hati-hati, ini pemikirannya jil, pemikirannya pemikiran yang kufur, nah tidak apa-apa. Itu. Jadi beda ya antara menghukumi secara umum sebuah pemikiran sebagai pemikiran kafir dengan menghukumi secara khusus orangnya dituduh langsung kafir, fulan kafir, takin. Jelas tidak maksudnya? Beda antara dua hal itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, amin. Saya punya teman yang meremehkan ustaz dan selalu ragu akan hadith-hadith yang sahih dengan mengatakan kita kan tidak tahu perawi hadis itu benar atau tidak. Bagaimana sikap saya terhadap teman saya? Oh ya. Pertama-tama kalau saya diremehkan ya tidak apa-apa. Saya memang orang yang tidak punya apa-apa saya ini orang bodoh, orang hina, orang yang tidak ngerti apa-apa. Diremehkan tidak apa-apa. Wong Rasulullah juga diremehkan. Saya dengan Rasulullah tidak ada apa-apanya. Allah aja diremehkan. Maha suci Allah diremehkan. Jadi nggak usah ambil pusing ya, tidak apa-apa, monggo silakan. Nanti ya alhamdulillah ya, kebaikan-kebaikannya dia ditransfer ke saya keburukan saya ditransfer ke dia. Alhamdulillah terima kasih banyak. Saya nggak bisa balas apa-apa ya. Bilang aja jazakallah khair. allah Mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Itu aja yang pertama. Adapun kalau dia ragu kepada hadis sahih dan menuduh para perawinya benar atau tidak. Ya inilah sikap keraguan-keraguan yang bahaya. Berarti dia telah kemasukan banyak syubhat. Perlu disadarkan bahwa para perawi itu telah dikaji. Sehingga para ulama nulis kitab tentang rijal, tentang rijal, para perawi, Al-Mizzi punya kitab tentang rijal. Kemudian Imam Dhahabi juga punya kitab tentang rijal. Ibnu Hajar dan yang lainnya dibahas. Fulan ini bin Fulan bin Fulan Fulan diterangkan semuanya. Tiko, kuat atau dia itu lemah atau kadab, diterangkan semuanya. Sehingga hadis itu diklasifikasikan. Ada sahih, ada dhaif, ada hasan, ada maudhu, ada semuanya jelas. Jangan ragu-ragu, diterangkan aja begitu. Sudah diterangkan, jelas, tetap aja nggak mau, ya nggak usah dipikiri. Tugas kita kan menyampaikan. Mau, alhamdulillah. Nggak mau, dakwah jalan terus. Allah itu telah menciptakan surga dan neraka. Ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka. Dan Allah telah berjanji memenuhi neraka dengan jin dan manusia. La'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin semuanya. Neraka jahanam minta tambahan terus. Hal mim mazid, hal mim mazid, ya. Halim talati, hal mim mazid, minta tambahan terus. Jadi begitu. Dan kita merubah orang nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan hidayah, hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah, diberi keterangan, penjelasan, kita terangkan. Merubah orang nggak bisa. Hidayah taufik di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Yang merokai itu Allah. wama ma taufiqi illa billah. Jadi Anda tidak usah bingung, tidak usah cemas. Yang penting sampaikan dakwah kepada dia dengan cara yang terbaik, jelaskan, terangkan, dia nerima. Alhamdulillah, tidak nerima, dakwah jalan terus. Iya. Satu tidak mau, seribu yang mau. Iya kan? gugur satu tombol seribu. Jadi begitu. Kemudian Anda jangan jangan mencemaskan teman Anda. Rasulullah sempat mencemaskan pamannya Abu Talib, Bela mati-matian. Disuruh mengucapkan syahadat matinya tidak mau mati kafir. Rasulullah sumpah sedih. Oleh Allah dihibur tidak usah. Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah ya man yasha. Itu bukan urusanmu. Hidayah taufik itu urusannya Allah. Allah Maha tahu hikmahnya. Jadi begitu ya. Jadi itu jawabannya mudah-mudahan jelas. Memang inilah jalan dakwah dan kita harus sabar di medan dakwah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz yang saya cintai karena Allah Habbakaladhi ahbabtani fi Bagaimana kita menyikapi kiai terkenal Yang mengatakan Al-Quran purnu Dan ulah-ulah lain yang beliau meresahkan Ya Ya cara menyikapinya Doakan aja Mudah-mudahan dapat hidayah Iya. Mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah ke jalan yang lurus seperti itu. Dan yang penting insya Allah semua orang yang pintar dan yang bodoh tahu bahwa Quran bukan kitab porno. Dia mengatakan gitu yang rugi dirinya sendiri. Tidak ada semana kitab porno tidak ada. Sebelah mana purnunya itu? Justru Al-Quran ketika mengungkapkan kata-kata yang mengarah kepada hubungan suami istri dengan cara yang amat sangat halus nisa nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum istrimu adalah sawah ladangmu datangilah sawah ladangmu dengan cara yang kamu suka halus jadi begitu ya gitu aja kok repot ya kan jadi gitu aja padahal <coughs> ada lagi yang lainnya Saya kira cukup ya Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وما يقوم الحساب اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك شهد أن لا إله إلا